Sampai kalian mengatakan hilah itu artinya pindah dari satu makam ke makam yang lainnya. Jangan tetap di situ. Istiqomah saja di situ. Eh salah itu. Kalau kebaikan itu harus lebih. Jangan istiqomah di situ. Istiqomah itu standar. Tapi kalau itu sudah sampai kepada suatu pencapaian, naik lagi terus, naik lagi terus. Sampai puncaknya ketika kita akan meninggal dunia itu puncaknya. Nah, bukan malah istiqomah gitu sudah cukup di sini sudah cukup ah, orang ahli dunia nggak pernah merasa cukup nah, kita juga seperti itu dalam urusan akhirat dalam urusan makom dalam urusan wilayah dalam urusan suluk seperti itu mereka itu tambah tinggi makomnya tambah terus nah, oleh karena kan kenapa jumlahnya para wali itu 124 ribu karena wali-wali itu beda-beda yang sudah mencapai makomnya Nabi Musa ya dia mendapatkan makom itu nanti kalau diperkuat ditambah istiqomahnya ditambah ibadahnya, ditambah keyakinannya, maka naik sampai kepada makamnya Nabi SAW. Berarti dia rajanya wali. Gitu. Jadi sebagaimana martabat, martabat itu adalah eh, yang ke atas itu martabat, kedudukan. Di sisi Allah, itu nggak ada habis-habisnya. Terus, terus naik, naik. Dan puncanya itu di surga nanti. puncanya itu di surga. Nah, maka hendaknya jangan sampai, kalau sudah kita sampai kepada kedudukan yang suatu kedudukan, lalu kita tidak mau naik lagi, naik lagi setelah kamu sampai katanya, setelah kamu sampai kepada satu kedudukan, maka pindahlah pada kedudukan yang lebih. Jangan tetap di situ. Fa'an misriha halana karena sepertinya kita sudah pernah melewatinya. Jangan sampai kita tetap di situ, tapi pindah lagi kepada yang setelahnya. Wagul laisa li fi ghairi dzalika matlabun, fi ghairi dzalika matlabun. katakanlah, di dalam diriku tidak ada maksud tujuan kecuali hanya kepadamu zatnya Allah fala surata tajla maka tidak ada satu gambaran pun bentuk pun yang tampak wala turfan wala turfatan tajna begitu pula tidak ada satu pandangan pun yang bisa mengalihkan daripada pandanganku kepada Allah itu maksudnya waqad itu li sayyidi Abil Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu kalaman hasanan munasiban lima zakarahul muallif. Dan kata kata syarih di sini, aku telah melihat dari tuanku Abil Hasan As-Sajili semoga Allah meridainya suatu ucapan, suatu ibarat yang sangat baik yang cocok dan pas seperti yang dikatakan oleh muallif itu. Apa itu? Huna minat taraqi fil ahwali wa duhurin naqsi fi ru'yatil kamali itu anna an azkurahu huna binasihi. Yaitu daripada terus menapaki kedudukan-kedudukan yang tinggi, meningkat terus dalam kedudukan dari satu hal ke hal yang lainnya dan tampaknya kekurangan ketika kita melihat kepada kesempurnaan maka aku berpendapat ini harus disebutkan yaitu inilah nasnya lima fihi min setal fawaid di mana pada ibarat-ibarat Abil Hasan Asyajili itu banyak faedah-faedah wa syarifil maqasid dan tujuan-tujuan yang mulia. Qala radhiyallahu anhu. Ilam annaka idza aradta an yakuna laka nasibun mimma li awliyaillahi ta'ala fa alayka bi rafdin nasi jumlatan. Ketahuilah. Nah, beliau ini memberitahukan kepada kita apa sih tanda-tandanya kalau kita itu sudah mulai menjadi wali Allah, menjadi kekasihnya Allah itu apa? Oleh karenanya kadang-kadang kalau kita itu memandang kepada wali Allah itu pengen jadi wali Allah enggan. Tapi tidak menjadi wali Allah segan. Masyarakat umumnya, kaum muslimin umumnya itu seperti itu. Mau jadi wali Allah enggan. Tapi pengen. Tapi enggan gitu kan aneh kan gitu. Mau jadi wali Allah ya harus jangan bersihkan hatimu. Istiqomah dalam segala kebaikan. Harusnya seperti itu. Ah, tapi dia tidak mau melakukannya. Gimana dia akan sampai? Nah, di sini katanya Ketahuilah annaka bahwasanya engkau idza aratta jika kamu ingin ayakuna laka nasibun mendapatkan bagian seperti bagian yang telah Allah berikan kepada para walinya fa'alaika biraftin nasi jumlatan maka hendaknya kalian itu menolak seluruh manusia seutuhnya semuanya <laughs> tahu kan itu artinya kalau kalian cerdas ya paham. Kalau nggak cerdas ya harus diajari. Paham belum? Hah? Nggak apa-apa. Ngaku aja kalau paham, ngaku aja gitu. Tapi kalau nggak paham juga terus terang saja. Paham apa tidak kira-kira? Apa perlu dijelaskan? Hah? Ya berarti setengah pinter berarti gitu. Jadi hati apa? Kita kan butuh orang. Gak mungkin kita tidak membutuhkan manusia. Ada ada suami, ada anak-anak. Bisa kita mengalihkan pandangan kita dan pikiran kita dari mereka? Gak bisa. Karena kita kumpul sama mereka. Hati kita sudah terpaut dengan mereka. Nah, katanya di sini, kalau kamu mau menjadi bagian daripada kekasihnya Allah, maka jadikanlah diri kamu itu mengalihkan semuanya dari hatimu. Semuanya. Sehingga apa? Kemudian kalaupun ada kaitan dengan mereka itu karena Allah. Allah yang merintahkan. Tapi di awal mula hilangkan semuanya. Nah, dan belajar kita mulai dari hal-hal yang kecil itu belajar. Untuk kita tidak mencintai, enggak pantas untuk dicintai mereka yang tidak peduli kepada kita. Siapa peduli kepada kita? Kalau kita meninggal nanti siapa peduli? Paling nangis bisanya. Nangisnya pun enggak lama, tiga hari, paling lama tiga hari. Kalau kita meninggal, lalu setelah itu udah dia lupa keadaan kita sudah lupa. Ingat bagaimana kata Imam Ali karamallahu wajah ketika beliau sedang sumpah. Ah, orang-orang dulu itu kalau sumpah itu datang ke kuburan. Rasulullah kalau sudah gelisah dia pergi ke kuburan. Nah, kalau sekarang kita kalau gelisah malah pergi ke TP dan sebagainya gitu. Nah, ini dia sumpah datang ke kuburan, ke makam. Lalu dia kata, "Galiyah lal kubur ahbiru. Mal khabar alladhi indakum wahai ahli kubur." kabarilah kepada kami apa kabar-kabar yang ada di antara kalian. Wa sanukhbirukum mal khabar di indana dan kami akan berikan kabar kepada kalian apa kabar-kabar yang ada di antara kami yang hidup ini. Sebagaimana Sayyidina Ali sudah mencapai menyampaikannya, maka kita pun juga akan menyampaikannya nanti. Sekarang kita sebagai seorang yang hidup. Nanti setelah itu kita akan meninggal dan kita akan menyampaikan apa yang kita rasakan nanti setelah meninggal. Maka kemudian Imam Ali berkata, biarkan aku yang mulai dulu. Amal amwal fakat kusimat. Harta yang kalian cari dengan susah payah itu sekarang sudah dibagi-bagi. Dulu kan seutuhnya untuk kita kan? Milik kita, semuanya milik kita. Atas nama kita, sertifikatnya atas nama kita. Rekeningnya atas nama kita. Mau digunakan atau nggak digunakan, apa katanya kita, ya kan? Ah, sekarang sudah dibagi-bagi. Bukan untuk satu orang saja, tapi dibagi-bagi berapa orang. Wa amal azwaj faqad tazawwajna ghairakum. Istri-istri kalian sudah kawin dengan orang lain. Sian deh apalagi suaminya yang meninggal istrinya dulu eh jangan berharap artinya udah dia bukan tidak lagi yang kayak begitu mau dicintai suami kayak gitu mau dicintai ngapain anak yang menjadikan beban buat kita mau dicintai biarkan di tangan kita kita mencintai mereka karena Allah yang merintahkan terkait dengan mereka karena Allah yang merintahkan tapi semuanya kembali pada Allah ah, jadi seperti itu jadi hilangkan semuanya Palingkan semuanya. Jadi hati kita kosong. Hanya untuk cinta pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Ah, lihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu. Sama seperti kalau semua kita itu berhutang budi kepada seseorang. Aku malu deh sama dia. Kenapa? Kebaikan semua dari dia. Aku tidak membutuhkan apa-apa kecuali dia sudah menyiapkannya. Kira-kira malunya dia itu, terkaitnya dia sama dia. Kalau dia itu minta bantuan dan sebagainya, bagaimana kira-kira kita akan melakukannya? Pasti kita akan melakukannya dengan maksimal mungkin. Ya kan? ah itu dengan manusia bagaimana dengan Allah? Semua nikmat dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi Allah semua yang menyediakan. Apakah tidak lebih pantas untuk dicintai daripada manusia? Kapan suami kita itu menghargai kita? Kapan suami kita itu mendapatkan eh, memberikan suatu kenikmatan kepada kita? Coba cari-cari. hanya kewajiban saja yang dilaksanakan. Anak-anak kita juga seperti itu. Kadang-kadang yang terjadi dari anak kita mangkel terus kita ini. Karena nggak sesuai dengan harapan? Pengennya mereka itu bangun tepat waktu, nggak bangun kita harus bangun, ini beban buat kita. Lalu mereka itu akan kita letakkan dalam hati kita. Apalagi harta benda. Kalau masih suami, kalau istri masih pantaslah kalau ditaruh di dalam hati kita harta benda. Sesuatu yang tidak bisa berbuat apapun. Yang kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak dan Allah Ta'ala tidak memberikannya kepada kalian. Bagaimana itu akan diletakkan dalam hati kamu? Buat apa diletakkan hati kamu? Orang itu cuma alat kok. Nah, jadi kamu misalnya apa? Alat-alat yang ada di dunia kan banyak. Seperti gunting, pisau, itu kan alat tuh. Mau kamu jadikan alat itu dalam pikiran kamu? Gunting, pisau, gunting, pisau itu. buat apa? Kenapa? Itu cuma media aja, media. Uang itu, ya. Kalau kita mau beli sesuatu, kita mau beli minyak wangi. Nah, ini, ini kan mahal satu juta dua ratus nih. MA ah, kita butuh uang kita senang uangnya apa senang ininya senang uangnya apa senang ininya Hah? kita pengen makan makan yang enak pizza hut misalnya atau di uh, eh, IBC ya kan senang uangnya apa senang makannya ah, makannya uangnya tak perlu disenangi Makannya tujuan kamu EBC, EBC, EBC, nggak apa-apa, masih mending lah gitu lah. Ini nggak uangnya, medianya. <laughs> kan aneh. Kita lebih senang apa? Mulai rumah, tanah, sertifikat semua itu kan medianya itu. Tapi tujuannya itu adalah cari tempat tinggal yang enak, makan yang enak, pakai baju yang bagus dan sebagainya. Itu kan tujuan. Nah, tapi kok justru kita itu lebih cinta kepada medianya daripada maksud tujuannya itu. Itu yang pertama. Mau jadi wali Allah semuanya? Belajar untuk tidak menjadikan semua makhluk ada dalam hati kita. Keluarkan semuanya. Jumlahkan semuanya katanya, seutuhnya. Itu yang pertama. Illa man bada alaka alallahi bi isyaratin sadiqatin wa amalin thabitatin la yankusuha kitabun wala sunnah. Kecuali baca oleh Allah. Oh suami itu harus ditaati oleh kita. Kenapa? Dia itu adalah tempat ridhonya Allah surga nerakanya kita Allah yang merintahkan oh kalau gitu gitu aku laksanakan nah, itu karena Allah Allah dulu semuanya itu karena ikut semuanya ini jangan karena suami kita itu beribadah karena suami kita ngaji Quran karena suami kita tahajud karena <laughs> jadi supaya suami itu uh, tidak keluar dari rumah ini misalnya atau suami itu supaya lebih cinta pada saya bangun tahajud karena suaminya minta pada Allah Ta'ala ya Allah suamiku suamiku ha Nah ini semacam ini yang namanya cinta. Rugi yang semacam ini, terbebani dia. Cari cintanya Allah. Ini media. Suami anak itu media. Untuk kita meraih ridhonya Allah dan cintanya. Harusnya seperti itu. Terus. Warid anid dunya bil kulliyah. Nah, ini yang sulit, susah. Jadi hendaknya kita itu berpaling daripada dunia dan seisinya, semuanya, seutuhnya. Wala takun mimman ya'ridu angkal liyu'ta liyu'ta syai'an ala zalik Dan janganlah kalian itu menjadi salah satu daripada yang disodorkan kepada yang yang berpaling darinya supaya kamu itu mendapatkan sesuatu darinya. Ngerti nggak Ah, jadi kan kita begini, orang kalau berpaling dari dunia, dia akan dikejar oleh dunia gitu loh. Jadi dia berpalingnya itu supaya dapat dunia. Jangan. Untuk itu aja jangan apalagi yang mencari dunia sungguhan. <laughs> Ngerti nggak Kata saya Abil Hasan Syadzili, jangan kamu itu berpaling dari dunia dengan harapan supaya kamu itu mendapatkan dunia. Karena ada sebagian ulama mengatakan dunia itu seperti perempuan. Perempuan itu tambah dikejar, diperhatikan, tambah lari dia. Tapi kalau kita sok, ya henung nggak perhatian, dia yang ngejar kita. Nah, itu dunia. Ngerti ya? Nah, jadi perempuan itu seperti dunia. Nah, jadi jangan kita meninggalkan dunia itu dengan harapan supaya dunia itu ikut kita enggak. Memang kita nggak mau. Nah, gitu. Kita nggak mau. Kita permainkan dunia, injak-injak dunia. Kalau setan itu dicungkil matanya diculek, nah, kalau dunia itu permainkan aja. Datang kepada kita kita permainkan. Beli apa-apa, jangan tumpuk-tumpuk-tumpuk terus buat apa? Buat apa gitu. Nah, jadi harus pikirkan tuh diri kita sendiri. Kita mau makan enak, makan. Mau beli HP yang mahal, pakaian yang mahal. Nah, itu perintah itu. Untuk apa? Pertama kali seperti itu supaya dunianya itu jadi mainan nah, jadi rendah di matanya bukan sampai nawarnya sampai seminggu lamanya nah, <laughs> ngabiskan waktu di situ udah sekian lah sekian terus nawar-nawar sampai sekian setengah jam baru selesai baru kemudian <laughs> jadi nah, itu terlalu dunianya ketawa dia eh, senang deh aku nah, gitu kita nggak mau begitu dunia yang kita permainkan waktunya keluar keluar waktunya masuk pasti masuk ah gitu Artinya seperti itu. Kita itu melihat dunia itu seperti itu. Jangan dunia mempermainkan kita. Di bawah matahari terus. Ngapain? Nunggu orang mau mau bayar nih, mau bayar utang misalnya. <laughs> Dipermainkan dunia. Jangan dunia kita permainkan. Kalau setan kita cungkil matanya, kalau dunia kita injek-injek. Nah, gitu. Kita permainkan seperti bola. Nah, yang semacam itu nanti akan mulia dunia akan ikut terus. Balkun fi dzalika 'abdan lillahi amaraka an tarfuda aduwahu. Tapi di dalam hal itu mengenai dunia, mengenai uh, syahwat itu apa? Jadilah kamu itu sebagai hambanya Allah yang taat dengan perintahnya Allah. Apa perintahnya Allah? Perintahnya Allah adalah supaya kamu itu menolak musuh-musuhnya itu. Fa in ataita ah kalau kamu bisa melaksanakan dua hal tadi. Apa dua hal itu? Yang satu apa? Yang satu apa? Berpaling dari manusia seutuhnya. Yang kedua berpaling dari dunia seutuhnya. Itu dua itu. Al-irad anin nas wa zuhdu fid dunya fa aqim bil muraqabah wal tizami taubah bi riayah wal istighfar wal inabah wal kudul lil ahkam bil istiqamah. Wa tafsiru hadhihi wujuh al arba'ah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata mau jadi orang istiqomah itu nggak mudah ya, sulit ya. Nah, tapi kita harus berusaha. Terus waladina jahadu fina lanahdiyannahum. Terus berusaha kita. Nah, sampai suatu waktu kita akan e, melihat mubasyirat yang yang menyenangkan kita, baik itu mimpi-mimpi yang baik ataupun tanda-tanda kebaikan yang menunjukkan kita ini termasuk yang dicintai oleh Allah taala. Tapi jangan GR, itu. Jangan GR, artinya GR itu apa? Gurur. Nah, jadi sama, GR itu diambil dari gurur itu, GR, ya. gurur. Jangan tertipu. Jangan ketir omong sone gitu. Ya, karena apa? Belum tentu itu untuk kamu. Eh, belum tentu itu untuk kamu. Artinya bisa jadi itu bukan sebuah nikmat, tapi itu adalah sebuah istidroj jadi bisa jadi itu dikasih kayak begitu, kayak begitu supaya kamu itu tambah banyak dosanya, tambah jauh daripada Allah taala itu maksudnya naudzubillah gitu loh. Nah, semoga kita termasuk diselamatkan, diberikan eh, kenikmatan oleh Allah Ta'ala berupa istiqomah. Bukan cuma namanya saja bagi, bagi laki-laki yang masuk dalam organisasi istiqomah itu sangat tidak bagus. Ya. Yaitu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, itu nggak baik. Nah, jadi jadikan kita ini adalah ikatan istri yang takut suami di mana saja Ya istiqomah juga. <laughs> Ikatan istri takut suami di mana saja. Ya? Kalian insya bisa. Orang kalian biasa ngajar setiap hari. Dimanapun takut pada suami. Kenapa takut suami? Media kepada Allah. Nah, itu. Wasail. Nah, itu juga kan. Nah, jangan disenangkan setannya. Setannya disenangin terus. Marah-marah sama suami senang setannya. Ah, oh, gembira dia. Pem, mukanya cember, cemberut depan suami senang setannya. Nggak cemberut aja jelek apalagi cemberut. Nah, biarkan yang kita cantik, yang cantik biar tambah cantik, yang jelek biar kelihatan can cantik. Jangan sudah jelek kemudian cemberut jadi jelek, tambah jelek akhirnya naudzubillah. Nah, jadi kata kata Nabi sallallahu "Innallaha yabghadu al-miskin al-mutakabbir." Allah itu sangat benci kepada orang sudah miskin, sombong lagi. Apa yang mau disombongkan apanya? Orang dia enggak punya. Itu ya, sudah jelek pakai iya. yahannu lagi. Apa yang mau dibanggakan apanya? Yang mana di antara kamu yang cantik itu yang mana? Terus pakai ya sok-sokan kayak begitu sama suami. Nah, jadi hargai suami kamu karena Allah. Karena Nabi Muhammad SAW itu. Nah, jadi sayangi anak-anak kamu karena Allah. Semuanya karena Allah. Jangan karena mereka, jangan. Rugi kita. Nanti setelah kita meninggal apa yang kita dapatkan dari mereka? Tidak ada. Yang kita harapkan cuma dari Allah. Nah, jadi ayo kita berusaha sedikit demi sedikit insya Allah kita akan sukses meraihnya insya Allah. Yang penting ada kemauan gitu loh, ada niat, ada kemauan gitu. Setiap hari Rabu pulang pertama kali yang laksanakan pegang tangan suami cium, minta maaf ya, minta ridhonya. Biasa dibilang gitu. Paham kenapa? Yang namanya setan itu harus dibikin eh, apa? marah terus kepada kita. Dan kita itu harus ada pengingatnya. Coba lihat anak-anak mujahadah sekarang. Satu bulan. Setiap hari harus bertasbih seratus kali. Setan musuhku setan musuh lihat kenapa supaya kita paham memang kan musuh kita inna syaitana lakum aduun mubin jadi setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita nah, kalau kita setiap hari suamiku minta ridhonya ya paham setiap hari kayak gitu nah, habis marahi minta ridhonya ya ah, nggak bakal nah, baru bila minta ridhonya udah itu marah-marahi suaminya Ibadah jadikan seperti pembantu sana pergi sana ini ini ini disuruh-suruh nggak bakal aja ya. jadi ah masa baru anak bilang anak minta ridhonya masa anak mau berbuat seperti itu sih ah, jadi ada eh, apa namanya pengerem gitu loh ah, biarkan ayo mulai hari Rabu ini bagus pulang ke rumah masing-masing langsung pegang tangan suami minta ridhonya ya hari Kamis juga Jumat juga sampai ke Rabu lagi istiqomah istiqomah jangan cuma seminggu Nah, jangan seperti yang Ustaz dengar dari sebagian suami. Ustaz, Masya Allah, Ustaz, kalau hari Rabu, Ustaz, anda lain, Ustaz. Kalau hari Sabtu gimana? <laughs> ya, Ustaz kan heran, kok bilang hari Rabu aja gitu. Nah, hari Sabtu gimana gitu. Nah, jangan mau. Faham, setan itu musuh kita. Ingat, setan itu ada di dalam diri kita. Faham, kalau kita temukan dia, culok matanya. Injek-injek kepalanya. Kalau bisa kita cekik sampai mati. Setuju? Jangan cuma ngomong doang. Ya. Nah, kenapa? Inna kaidah syaitoni kana doifa cukup. Begitu ada lintasan, kita mau begini kepada suami misalnya yang tidak boleh oleh agama, maka langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu artinya inna kaidah syaitoni kana doifa. Begitu kita katakan seperti itu langsung hilang itu. Lintasan itu hilang dalam hati kita. Tapi Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an inna kaidakunna Azim, sungguh tipuan kalian sangatlah agung. Eh, aku ya Allah Ta'ala. Coba kalau lagi istri marah. auzubillahi minka misalnya. Tanpa marah dia. <laughs> Berlindung pada Allah pun nggak berguna gitu. <laughs> Itu artinya inna kunna azim. Tapi insya Allah kalian semua adalah pelipur lara dan penghibur bagi para suami insya Allah ya. Amin. Amin. Amin.